Mas Sudibyo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kalau terima barang dari PT Pos Indonesia sebaiknya diteliti dulu ya. Banyak barangnya itu yang pada rusak karena dilempar-lempar kadang-kadang itu di dalam gudang itu. Jadi isinya pada berantakan. Jadi mohon maaf. Eh, oleh karena itu buat beri catatan pada PT Pos Indonesia supaya hati-hati dalam menerima barang-barang paket-paket berupa buku-buku maupun barang-barang yang sifatnya berat gitu jadi kadang-kadang pada hilang atau pada jatuh gitu jadi tolong、uh, eh, para menerima barang-barang dari PT Pos di diteliti dulu kalau enggak ya terjadi seperti itu jadi harus diklaimkan ke bagian pos mungkin masih ada di dalam kantor pos itu barangnya nggak tahu siapa yang miliki gitu makasih Terima kasih Pak Sudibya, Pak Gilbert, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak. Iya, kalau seperti begini kan harusnya pejabat dari ya kan memberikan klarifikasi ya. Kenapa bisa begini? Dan juga harus di sebenarnya juga harus radio Patrem ini harus sedikit cermat juga ini, ini kejadian di kompasnya kapan, ya kan? Nah, ya kan ini semua harus diklarifikasi karena menyangkut mental bangsa ini. Walaupun kecil ya, kelihatannya kecil ya. Ini mental bangsa ini. Klepto ini kan. Ya, kejadian seperti ini memang, memang sudah sering ya, sekali. Tapi tindakannya tidak ada. Masih terjadi di airport atau di pos Indonesia. Ini nyata loh. Benar-benar ini mencerminkan watak loh yang dari, dari kecil begini kan kanker kalau di, di, di dalam pemerintahan kan jadi apa? Jadi korupsi juga kan. Ini perbuatan yang memalukan sekali ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Roberto. Iya, sampai pagi. Silakan. Iya. Sebenarnya kayak gini-gini itu udah sering terjadi. Benar kata Bapak tadi di airport dan lain sebagainya. Bukan hanya PT Pos doang. Tetapi juga Lion Air juga kayak gitu. Saya baru kehilangan barang itu nggak diurus-urus sampai sekarang. Jadi intinya kalau saya lihat memang harus ada perlindungan undang-undang perlindungan konsumen itu penting banget kenapa karena selama ini nggak ada tuh penegakan hukum masalah kayak gini-gini jadi jadi saya kira itu aja sih ya iya Bu Siska selamat siang selamat siang saya mau memberi pendapat mengenai Indonesia iya silakan Bu Nah, saya pernah dapat kiriman dari Esmali. Kemudian saya buka, sudah ambil adlu, udah berantakan itu biasa ya jadi saya nggak pernah minta kiriman lagi dari sekali padahal isinya cuma manusia ya gitu ya jadi nggak pernah hilang tapi saya mau komentar ya uh, eh, saya pernah uh, beli online barang di eBay ya itu ditulis um, kirim ke semua negara kecuali Indonesia jadi saya merasa mereka sudah tahu masyarakat Indonesia bagaimana. Ya. Dan kemudian saya pernah juga di Cina, saya kirim barang dari Cina ya, dari Cina ke Australia. Itu pasnya bisa ditelepon dan datang. Saya bilang ke teman saya di Cina, gak ya, sekali kamu bisa begini. Kenapa? Hebat. kita akan dapat uang. Dan ini menciptakan lapangan kerja. Jadi harus lebih, dan mau saya bilang di Indonesia ya. kita antri kita bagaimana mengamati sistemnya dan barang juga kadang-kadang tidak nyampu karena saya tulis produk masalah dikirim balik ya dan sebagainya ah uh, kasihan sekali gitu loh katanya buat Indonesia